bersama Pantura Live Music. Ketoprak gitu nih Mas ya. Iya. Oke, selamat malam buat semuanya yang ada di sini. Yeah. Dan di sebelah kanan juga. Lo Mas sampai di situ apa ndak becek? Lebih becek kan punya lo, Dik. <laughs> lo Ngarep omah, ngarep omahmu. mas ojo ngono. Tidak boleh ber hmm, ya. Banyak anak-anak yang iya, kecil nggih. Iya. Niki cak li mboten usah digugu Dek omongane rusak men bu <laughs> Oke, langsung aja bersama dengan Pantura. Kasih. Dikasih. Ojo jaluk pega dulu, ya. setelah itu baru ngamen limo. Oke. Okay. Nah, dipersembahkan, diantarkan bersama Pantura Live Music. music. Toyo ki sesepuhku. Kaji ki wong tuaku. Beno sirai budak, cahe cilik, eh <laughs> oh, piayine cilik. Neng kaji Toyo ku sip, mesti ratau gremengi aku. Dan sewu wongi baik hati lho. Repon. Aku mang kan geran rono, hmm. kerupuk. <laughs> kerupuk uak kayak perang-perang kilo mas alhamdulillah mas tersun gitu pagi ben-ben malah kita haramu tanah nanti pojokan Ojo ojo ya lo pegat, sok dapat. nyebrok CS awake dhewe to, Rek. Iya, mangkane kei bocoran nih. E. Mosok ngomong apa rono Jadi nih, ngono Cali lek ngomah omah ora tau mbelanjani bojone mek ngeloni tok jarene. Lho lho lho lho lho lho. Dik, iku bojoku nak ora tak keloni, ah. ora tak wenehi, Dik, aku tiamu. Eh. Lho lho lho. Iki ta. Ah. Eh. Mumpung orangnya di sini juga ya, jadi bisa berklarifikasi. Cak ya piye jarine? Eh iya iya, iya oh iya iya iki. Lho lho lho lho lho. Cak dokter ngomong. Eh iya iya iya Ini ini ya iya. iya, iya ya Allah kenapa aku dihadapkan dengan orang-orang seperti ini ya <laughs> Rat, wes sabar matu, kebuk wetengmu Iya, Jabang bayi. Loh apa Mbak Ratna? mana ah, ngono ya. Berarti langsung dengan satu ciuman cekuk ngono langsung urip ya. Eh, eh, iya, iya. Langsung gak cedak. Sayang mana sayang mana? Jangan, saya sudah sembuh. Oh. Loh, aku pinginnya nggak sembuh lagi. Kemarin Mas Romli eh aku bilang ya. Ah. Iya. Mas Romli punyanya udah kiwir-kiwir. Eh. Loh, emangnya berapa suwir? Kan tahu udah lihat dari giginya. Iya. Giginya ya. Jangan jangan ya nana ke kota kembali. 来啦啦 Hmm. <laughs> Boxere sapa sing mbok gawe? Nur. Eh, Iki ya. <laughs> Eh? Aku nang ngendi? Ya Allah, aku apa kuat dengan godaan sembarangnya? Baratna, <laughs> kira-kira bisa buat pantun kayak Norma tadi nggak? Buat Mas Romli. Aku apa ya? Harus bisa. Bisa toh, Ratna Andika, oh Di sini-sini. Aku bisa joget, ayo. Aku wedi mbak nguatne Aku kangen karo sampean. Yo, iya ya. Tangi wong edan. Wes, apa ndok wakilno? Pergi ke Demang ya Tuhan. Loh, ya Tuhan. <laughs> eh. Oh, 13 kayu. Iki malah lucu iki. 13 kayu. Ayo. <laughs> Iya iya iya. Lah wong tabuhane gak iso padha mbak aku. Eh. Hmm. Pergi ke Demang ya Tuhan membawa roh <laughs> Kompet. Eh. Sik sik sik. Eh, ke mundur eh. <laughs> obatmu diombe sik. Obatmu diombe sik. Yo. Eh, Mas. Bot-bote yo. Bot-bote. Golek duit iki kaya ngono ya, ya Allah. Jempol pokoke Mbak Nurman Aku mendukung calon pati ngono iki. Eh. Akeh mendukunge. Iku calon guru agama. Hah? Agama apa sing diguruni koyo ngene? Agama setan. <laughs> <laughs> apa ya? Hancur apa remuk apa apa nyunin apa bu? Kira-kira nih aku di bojo calingin nanti dini piye bu aku bu? Wah, wes mesti eh? jelas. Hancur. Hmm. Gonmu rawak rawek kabeh. Nah, oh, nanti aku rawak rawek, nemu ketagluk. <laughs> <laughs> Remuk kabeh. 老婆。 parang pegatan hmm. Saya ucapkan juga selamat menempuh hidup baru Matur Andika. Semoga kekal abadi selalu. Amin. Jangan lupa uh, cukup punya anak wolu saja. Oh. Ya. Maunya ke sebelas mas aku mas. Sebelas. Nah. Barang mudik eman-eman. Apa? Acur. Alah belum tahu aku nggak ilmu kucing celita celita tare <laughs> biasa bu wong gunung